Ada sahabat kita Abdus Salam di Pasar Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Buya Yahya yang semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam dakwahnya. Amin. Saya mau bertanya katanya Buya. Bagaimana hukum puasa bagi orang yang kerja berat seperti tukang bangunan atau seperti kami yang kerja di tambang batu bara, Bu ya? Yang kerja di lapangan dalam cuaca panas, apakah lebih utama tidak puasa atau tetap berpuasa? Terima Baik, kasih. jawabannya sederhana. Tetap wajib puasa, tidak ada kata maaf kecuali nanti di perjalanannya dalam berpuasa kok tiba-tiba tidak mampu boleh berbuka. Tapi kalau memulai dari pagi berbuka haram. Tukang becak dan sebagainya. Dari pagi niat puasa. Beca. Ternyata di perjalanannya dia lemas, tidak mampu. Boleh berbuka, lain kisahnya. Tapi ya nggak boleh dari awal sudah niat berbu berbuka. Karena apa? Bisa saja nggak jadi kerja, diliburkan sama bosnya dan sebagainya. Mungkin dikasih kebebasan kamu tidak usah kerja, mungkin. Makanya kalau mulai dari awal dosa besar. Tapi dari awal sudah mulai berpuasa dan niat berpuasa. Jika di tengah perjalanannya ternyata nggak mampu, maka boleh berbu berbuka. Dan itu bukan harus orang kerja keras. Kita saja berpuasa di tengah perjalanannya kok nggak mampu, boleh berbu berbuka. Islam tidak memberatkan. Baik. Tapi nggak boleh niat dari awal tidak berpuasa. Mendahului Allah tuh. Baik.